Alhamdulillah ala ni'am. Dan yang paling utama dengan anggota badan kita menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk ibadah kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah, mengerjakan ibadah maliyah, meraih semua pahala dengan harta yang kita miliki. Nikmal malu saleh, dirajatul saleh sebaik-baik harta yang saleh milik laki-laki yang saleh. Disebutkan dalam Sahih Muslim atau tawi itu panjang. Diceritakan datang para fakir miskin dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka dari kalangan al-sufah yang miskin, yang fakir. Datang kepada beliau SAW mengadukan yang mereka adukan bukan miskinnya mereka, bukan fakirnya mereka. Mengadukan mereka kalah berlomba dalam beramal saleh. Mereka mengatakan ya Rasulullah zahaba al-duthuri bil ujub. Ya Rasulullah ahli duthur Ad-duthur al-amwal qailah Orang yang memiliki harta yang begitu melimpah Zahab ad dusur bil ujur Ya Rasulullah orang-orang kaya kami yang memiliki harta yang melimpah di tengah-tengah kami meraih membawa pergi semua pahala. Luar biasa. Yang miskin ngeluh, ngeluhnya bukan kami miskin, tidak. Kami kalah beramal. Lu katakan kaifa Bagaimana itu? Kata yang miskin tadi, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kita juga sholat mereka puasa Sebagai mereka juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fadhuli amwali. Tapi mereka bisa bersedekah, berinfak, sedekah dengan lebihnya harta benda mereka. Kita nggak mampu sedekah. Di sebuah dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, yahujun wa ya'tamirun wa ya'tiqun. Mereka bisa berhaji dengan harta mereka, kita nggak bisa berhaji. Mereka berumrah dengan harta mereka, kita nggak bisa berumrah. Mereka bisa membebaskan budak dengan harta yang mereka punya kita nggak bisa. Meraih semua pahala. Maka perlu mengajarkan kepada mereka amal-amal yang dengan itu mereka bisa melampaui orang-orang yang setelah mereka. Barakallahu. Diajarkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Barakallahu. Mereka pulang mengamalkan itu terdengar sama ahli dulu, terdengar sama para sahabat yang kaya-kaya mereka juga mengamalkan amalan yang sama. Dikarenakan itu wirid bukan hanya untuk orang miskin. Tidak ada dalam bisa istilah wirid dan orang kiri itu tidak ada. Zikir ya semua untuk muslimin yang miskin, yang kaya berzikir. Mereka mendengarkan itu, diamalkan. Datang lagi yang berikutnya melaporkan kembali. Teman-teman kami yang kaya mendengarkan yang kau sampaikan dan mengamalkan seperti kami amalkan ya Rasulullah. Gimana ini? Ya? Belum mengatakan zalika fadlullah yutihi may yasha. Itu fadilah Allah yang Allah beri kepada hamba yang tidak ada. Syukur nikmat meraih semua pahala. Barakallahu. Ini yang dicontohkan oleh para salaf. Jangan sampai kufur nikmat. Entah kufur nikmat dengan kalbu, dengan hati, kufur nikmat dengan lesa, apalagi dengan otot badan merasa yakin hartanya itu dari dia pribadi dengan kemampuannya, dengan kecerdasannya, kelihayan dia dalam berbisnis atau turun temurun dari moyang-moyang dia, kabir dan kabir. Lesanya nggak pernah bersyukur, nggak pernah bertahmid, congkak sombong, angkuh dengan harta yang dia punya, bangga dengan hartanya, dipergunakan untuk bermaksiat, berbuat dosa, berfoya-foya, hura-hura, israf, tabdhir maasi, apa yang lebih, lebih daripada itu? Itu kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, Allah menegaskan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Di antara azab langsung ialah Allah akan cabut nikmat tadi. Akan dihilangkan, dicabut dan al Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu Bahkan berganti dengan hal yang menakutkan, yang mengerikan, ketakutan, kelaparan, krisis, pangan dan segala macam. Bukan hanya menimpa person, bahkan bisa menimpa satu bangsa, satu negara ketika penduduknya demikian keadaan ambil pelajaran penting dari kisah si belang, si botak, dan si ketiga, si belang, si botak, dan si apa? Boleh? Oh, si Akma. Masya Allah, Mas Arabnya bagus. Si buta. Mereka dulunya orang kiri, orang miskin punya air punya cacat. Yang ini botak, yang ini belang, yang ini buta. Diuji dan ujiannya bukan itu. Diuji dengan kenikmatan. Nikmat yang pertama disembuhkan dari penyakitnya. Yang botak nggak lagi botak, yang belang nggak lagi belang, yang buta bisa melihat. Itu kenikmatan. Yang kedua dikasih nikmat yang berikutnya yang ini milih onta, yang ini milih sapi, yang ini milih kambing. Yang onta hartanya melimpah ruah. Yang namanya wadi lembah itu full onta, full kambing, eh, full sapi, full kambing. Itu kan dada soge, dada kaya. Itu ujian kehidupan yang sesungguhnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa qalilun min ibadiyas Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nek sabar wa basyirus sabirin. Kasih kabar gembira bagi yang sabar. Itu isyarat sing sabar itu lebih banyak. Maka dikasih kabar gembira. Yang syukur sedikit. Artinya susah orang itu bisa melalui Coba hidup dalam bentuk kenikmatan. Ujiannya datang seseorang dari malaikat yang berubah menjadi manusia biasa, kayak mereka dahulu. Datang versi botak, dalam versi botaknya itu. Musafir, gak punya apa-apa, tolong saya, satu ekor onta saja menyampaikan ke tempat saya, ke saya yang ini gak syukur nikmat, kufur nikmat. Eh, oh, hajatnya banyak, perlunya banyak, kepentingannya banyak, bla bla bla bla bla bla bla bla. gak syukur nikmat. Kata orang ini, saya kenal kamu kayaknya, bukan kamu dulu juga botak kayak saya Kamu miskin, tidak punya apa-apa. Oh enggak, saya dulu orangnya ganteng kayak gini ini, hartaku ini, dari moyang moyangku kabiran kabir kufur nikmat langsung cabut Allah Jalla dihancurkan kembali semua harta bendanya botak lagi sengsara lagi menderita lagi kufur nikmat menghancurkan harta benda menghancurkan dunia yang selama dia kumpulkan Allah Maha Kuasa belang juga begitu kufur nikmat begitu si buta dia syukur musafir butuh uh, apa bantuan hajat saya minta tolong satu ekor kambing aja untuk menyalakan rumahku dia mengatakan saya dulu buta kayak bapak saya dulu miskin kayak bapak khut masyikta wadak masyikta ambil yang kamu suka pak tinggalkan yang kamu suka eh jupo pun iki kambing wakai jupul zakar ambil yang bapak yang, yang, yang bapak suka. Itu syukur nikmat di Mengakui dulu dia ada musibah, ada bala, kekurangan, keaiban. Dan dengan itu sebagai pemicu untuk mensyukuri nikmat. Iya, saya tidak putar ya bapak. Alhamdulillah sekarang lokasi kasih pandangan mata sama dia. Betul, saya dulu miskin kiri. Alhamdulillah sekarang hartaku banyak. Bapak minta apa? kambing, ambil itu buahnya itu, ambil yang bapak mau, dia kaya bapak. dia bersyukur nikmat dijaga nikmat tadi, terjaga nikmat tadi. Allah yang menjaganya, Allah memberikan keberkahan kepada Barakallahu Hada huwa. Jangan kufur nikmat. Ketika kufur nikmat bukan semata-mata menghancurkan dunia kamu. Menghilangkan dunia tadi tapi bisa berganti dengan situasi yang lebih menyakitkan. Barakallahu situ? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragatan min kulli makan." Allah membuat permisalan sebuah desa yang dulunya aminah, aman, tentram, mukmainatan, damai, sejahtera, sentosa, makmur. Ya tiha rizquha ragatan min kulli makan. Rezeki mereka datang melimpah ruang dari semua penjuru tanah air. Luar biasa pak. Fakafarat bi Ternyata penghuni desa itu mengkufuri nikmat Allah Jalla kufri. Fa'adzaqaha Allahu libasal khawfi wal ju' bukan semata-mata hancur kenikmatannya. Tapi Allah Allah Allah kenakan Allah, Allah, Allah timpakan kepada mereka pakaian rasa takut, pakaian kelaparan. Disebabkan kayak libas yang dia kenakan. Artinya tidak bakal dia lepas selalu merasakan ketakutan, selalu merasakan kelaparan, kayak pakaian yang dia kenakan. Hancur dunianya, hancur kenikmatannya, raib semuanya, gak hanya itu, berganti rasa takut, rasa panik, dan kelaparan. Menderita. Tidak hanya itu, Allah mengatakan di atas di ayat yang pertama saya bawakan walai yang inna azabi lasyadid tunggu azab yang lebih pedih nauzubillah satu pilihannya hanya syukur nikmat yang syukur nikmat dia isi koma dengan ujian tadi apa sukses dengan ujian tadi yang kufur nikmat maka dia dikatakan gagal Allahumma sehingga yang ada hanya as-sabr dal masaib. Namanya ubudiyatul masaib. Syukur minal ni'am. Namanya ubudiyatul ni'am. Dalam semua kondisi kita jaga iman kita, jaga tauhidan kita, jaga kesolehan kita, ketaatan kepada Allah. Sabar dengan sabar ketika ada musibah, dengan syukur ketika ada ni'am. Itu namanya luzumu ta'atillah keisi komahan dan semua keadaan. Alhamdulillah ada yang ketiga yang diterangkan tadi. Ujian berikutnya yang berkaitan dengan kondisi kita sebagai badi Adam, tempatnya lupa, tempatnya alfa khilaf, tempatnya aib cacat, pasti berbuat salah, berbuat dosa. Ini ujian. Barakallahu di luar sana ada dua pihak yang binasa dikarenakan dosanya. Yang pertama di penyakit al amru min makrillah. Merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah, dari azab Allah, dari murka Allah, dari makar Allah. Yang di benak dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua dosa akan diampuni tenang saja. Dengan itu dia berleha-leha dengan dosanya, dengan kemaksiatannya, melanjutkan semua itu dengan tenang dan nyaman, tidak merasa takut dengan semua. Ini bahaya. Ini membinasakan. Membuat dia bermuda-muda memecahkan semua kemungkaran, semua dosa. Dalam kondisi merasa yakin akan diampuni dosanya. al amun min Binasa dia. Gagal dia di sini. Yang kedua, al-qanutu min rauhillah, al-ya'su min rahmatillah. Putus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jal. Dia merasa berbuat dosa, kotor dirinya. Dia mengerjakan tindakan dosa, merasa keji, merasa besar, merasa bersalah, merasa banyak dosa, tidak mungkin lagi diampuni. Putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Di kepala dia azab yang sangat pedih. Hukuman yang sangat mengerikan. Siksaan neraka. Allah murka. Allah marah. Allah melaknat. Allah mengecam. Allah demikian dan demikian. Sehingga dia stres. Putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Ini membahayakan. Akan membuat dia juga sama lanjut dengan dosanya kepala kadung wis. Sudah terlanjur berbuat dosa sekalian daripada nggak diampuni sekalian. Lebih parahnya ketika dia memandang orang lain berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, kesalahan-kesalahan, merasa nggak mungkin diampuni. Ini bahayanya cikal bakal pemahaman mengkafirkan orang dengan perbuatan dosa. Cikal bakal kaum khawarij dari sini. Al-qarun ma'uhillah, al-ya'su Hancur semua, gagal semua dia dalam tindakan. Maka diminta kita untuk istiqomah ketika ada ujian aib, ujian cacat, ujian dosa, ujian salah yang pasti ada pada kita. Apakah istiqamahnya? Luzu muta'atillah kita dikental. Senantiasa mementaati Allah dalam bab itu. Apa ketaatan kepada Allah ketika berbuat dosa? Jawabannya adalah at-taubatu wal Taubat istighfar kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubat dan nasuha dengan taubat yang benar barakallahu Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha lanjut asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar luar biasa fadilah taubat dan istighfar Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Taubat yang terpenuhi semua ketentuan-ketentuannya dan dari semua dosa. Itu taubat dan nasuha ya. Jujur dia taubat. Ketentuannya sebenarnya para ulama yang pertama adalah aliklak anil Langsung meninggalkan dosa tadi, jangan diulang lagi. Tinggalkan dosa itu segera. Yang paling utama an nadama menyesal, penyesalnya amat sangat menyesal telah berbuat dosa. Itu nampak pada raut wajahnya, pada gestur tubuhnya, nampak sangat menyesal dengan dosa itu. Berazam jangan mengulang lagi. Punya komitmen jangan mengulang lagi, jangan mengulang lagi. Ketika terkait dengan Bani Adam, minta halal. Minta maaf atas kesalahan dia terkait dengan Bani Adam. Kalau hak dikembalikan haknya. dan nasuh. Nah, jika tidak menganggap remeh dosa. Dia takut dengan anggapnya Allah Jalla wa'ala. Kalau dapat Allah. Juga tidak putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Dia bersemangat untuk mohon ampun, mohon ampun, terus meminta ampun, terus bertaubat, terus bertaubat, diulang lagi, diulang lagi, terus banyak hayatnya sering bertaubat, sering beristighfar kepada Allah Jalla Maka pahalanya luar biasa. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Kata-kata asa min Allah wajib. Kata para tafsir. Pasti Allah Jalla wa'ala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dosa dihapus, dilebur. Di sebuah dalam ayat dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim At-taubatu tajubu ma Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. sebabkan dihapus dengan dengan taubat. Dan hanya itu, tidak hanya dihapuskan dosa-dosanya, dan yang kedua Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya. Taubat itu asbab masuk surga. Itu luar biasa. Yang salah hamba, yang punya cacat hamba, yang berbuat dosa hamba, yang bermaksiat hamba. Dia yang salah. Dia berbuat dosa. Tapi manakala dia mentaati Allah dalam bab ini, bertobat kepada dengan tempat dan nasuha, istighfar dengan jujur dan sering bertaubat, sering beristighfar, amalan ini yang membuat semuanya menjadi indah pada akhirnya. Dihapuskan semua dosa, dihapuskan semua kesalahan, bahkan dimasukkan ke dalam surga dengan taubatnya. Barakallahu fikum. Banyak ayat hadis yang menerangkan tentang masalah taubat. Yang dibahas adalah ini juga ujian. Ini watak asli Bani Adam, banyak salah, banyak alam banyak dosa. Ketika kamu jatuh dalam sebuah dosa itu ujian. Jangan sampai engkau meremehkan dosa, aman dari nakarnya Allah membinasakan kamu. Jangan sampai engkau putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala dan juga membinasakan kamu. Yang ini binasa, yang ini binasa. Yang ini gak isi koma dia. Taati Allah dalam bab ini. Senantiasa mentaati Allah dalam bab ini. Dengan cara taubat, sifat diperbanyak, dipersering. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Al-Aghar Ibnu Yasil Muzari muzani semoga Allah meridainya. Kata beliau SAW, Ya ayyuhan nas, tubu wa wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Wahai umat manusia, hendaklah kamu bertobat kepada Allah dan bersifat kepadanya. Sungguh aku bertaubat dalam sehari seratus kali. Itu beliau SAW, seorang nabi, seorang rasul yang tadi aku itu dosa-dosa beliau sebelum dan setelahnya tetap gemar bertobat dan bersifat. Maka kita lebih-lebih lagi barakallahu fikum. Dan Allah bahagia, Allah bersuka cita dengan tobat hamba, Yang senang Allah Jalla wa'ala, bukan hanya hamba. Ketika Allah senang, maka Allah akan meridhai hamba tadi, akan mencintai hamba tadi, memberikan kenikmatan kepadanya, dihapus, dihapus kesalahannya, diampuni dosa dia, akan diganjar dengan surga. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya kata Rasulullah SAW lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala bairihi wa qad adallahu Allah wa qad adallahu fi atifalatin Sungguh Allah lebih berbahagia, lebih bersuka cita dengan topat hambanya dibandingkan dengan salah di antara kalian terjatuh dari kendaraannya yang telah menyesatkan dia di bumi yang tanpa ujung. Gurun Sahara yang begitu luas yang tanpa ujung pangkal. Ini cukup panjang e, riwayatnya, ini pendek. Seseorang dia menaiki kudanya atau atau kendaraan dia, itu ada makanan dia, logistiknya dia, bekal-bekal dia. Dia jika di sebuah tempat di gurun sahara begitu luas, tertidur di bawah pohon, terbangun hilang kendaraannya tadi hilang kendaraannya lengkap dengan semua logistiknya dia bekal bekal hilang semuanya dia cari kemana-mana tidak ketemu sampai dia mau mati nggak punya harapan lagi padang tandus sudah pasrah dia balik ke tempat asalnya tidur lagi dengan kepasrahan pasrah mati dia terbangun ternyata kendaraannya di sampingnya lagi lengkap dengan semua yang dia bawa. Saking bahagianya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbu. min ajil farah. Ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu. Salah ngomongin, karena saking bahagia. Bahagia sekali. Terus mengatakan Allah Jalla wa'ala lebih bahagia lagi dengan tempat yang hamba tadi dibanding orang ini dengan kendaraan maka di sini ada ubudiyatul ma'ayib. Kata Imam Qayyim al-Jauzi rahimahullah, yang ketiga disebut dengan ubudiyatul ma'ayib. Ibadah kepada Allah ketika kita punya aib, punya cacat, punya salah, punya dosa. Di itu ada ketaatan kepada Allah, ada ibadah kepada Allah. Namanya at-taubatul istighfar. Taubat yang jujur dan istighfar yang banyak, yang sering apa di sepanjang ayat berharap kesalahan diampuni dan mendapatkan segala keutamaan-keutamaan terkait dengan provinsi partai politik. Ketika seorang muslim memiliki tiga ini dalam kehidupannya, maka dikatakan ini orang istiqomah dalam semua keadaan. Maka dikatakan dia menggapai semua saadah, semua kebahagiaan dunia, agama, akhirat dengan tiga ini. Yang disebutkan sama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najib rahimahullah di muqaddimah Al-Qaidul Arba' menyebutkan tentang unwanu sa'adah tanda-tanda berbahagia idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa innahu yafhamu sa'adah ketika dikasih kenikmatan dia bersyukur diuji dengan malapetaka balak dia bersabar dia berbuat dosa, dia istighfar. Itulah tanda kebahagiaan seorang hamba barakallahu Sukses dalam semua keadaan, dalam semua keadaan dia dikatakan sebagai ahlul iman, iman terjaga. Dalam semua keadaan dia dikatakan sebagai ahlul salawat taqwa, salawat takwa di situ. Dalam semua keadaan dia dikatakan sebagai ahlul istiqamah layak mendapatkan sa'adah sebagai ahlu sa'adah di dunia wadid di wal akhirat maka perjuangan muslim itu di sini dan semua kehidupan dia ini perjuangan mereka. Mereka bertingkat-tingkat, kadar syukurnya, kadar sabarnya, isifarnya tergantung kadar il iman dia. Semakin kuat imannya, semakin luas keilmuannya, semakin ikhlas dia, semakin mudah untuk syukur, sabar dan istighfar. Semoga ya, ikhwan tidak lepas dari uh, taufik minallah hidayah minallah. Maka yang terakhir dilengkapi dengan silahul senjata kaum mukminin banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala mohon kesabaran ketika ada musibah mohon syukur ketika ada nikmat mohon diberi taufik untuk tabat dan bersifar ketika ada dosa dan mohon taufik selalu mohon hidayah selalu dalam kehidupan dunia dengan seisi komahan sampai akhir hayat memohon secara khusus usul khatimah memohon secara khusus naimul qabr dan secara memohon jannah min Allah jalla wa Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan anugerah kepada semua semua yang kita harapkan tadi. Mendapatkan sabar indah musibah, syukur indah ni'am, taubah indah indah dzunubul ma'asi, diberi taufik semasa hidup kita, husnul khatimah di akhir hayat kita, nikmah kubur di alam barzakh wal jannah di qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah, ini yang namanya Hidup tanpa problema. Ini. Hmm? Ada musibah, dia masih bahagia. Ada kenikmatan tambah bahagia. Berbuat dosa juga berbahagia. Dengan poin-poin di atas. Larang Bukan bahagia dengan dosanya, dengan taubatnya. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu alam. Ya lah, saya jawab sedikit ya. Bagaimana ikut BPJS? Kalau Anda sudah masuk dalam kategori di ilzam BPJS, maka ikuti dengan lapang dada dan sepenuh hati. Ya niatkan ta'awunan biru taqwa dengan penguasa kalian niatkan untuk infak dan sedekah para kuat itu. Ya nggak juga sih, di kala juga bisa menggunakan eh, semua tadi. Seperti para PNS, ASN, gitu ya, aparatur bangsa negara itu otomatis BPJS. Para karyawan perusahaan itu seperti BPJS. Ya sudah, nikmati, ikuti, para itu. Ketika kita ada trouble penyakit dan segala macam, ya berusaha sekuat tenaga untuk mandiri pembayarannya. Tapi kalau nggak sanggup, gunakan BPJS tadi. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Selama masih aman-aman aja, normal-normal saja. Begitu mengalami kondisi yang memungkinkan, itu solusi terpaksa. Barakallahu. Ada yang mengatakan bersabar bersama kejelekan manusia itu lebih baik daripada menyendiri dalam kebaikan. Masya Allah. Ini ada sebuah demikian. Fadilahnya orang-orang yang berbau dengan masyarakat sabar dengan uh, gangguan dari mereka. Ini di makam tertentu, nggak salah mutlak. Makamnya ketika dia orang betul-betul punya prinsip punya komitmen, orangnya kuat, orangnya tabah isi kamah, tidak gampang terganggu, goncang dengan kondisi masyarakat dan punya kemampuan untuk menebar kebaikan. Maka dia dengan, dengan masyarakatnya bersama dengan mereka jasadnya lain dengan mereka terkait dengan ubudiahnya dan terkait dengan keimanannya. Kemudian dia tebarkan kebaikan ke masyarakat. Ada lebih akhbar dibandingkan yang menyendiri para namun ada kalanya saat-saat tertentu uzlah itu lebih bagus. Ketika kamunya lemah orangnya, gampang terpengaruh kalau bergaul. Maka lebih banyak menyendiri, fokus untuk perbaikan diri sendiri dengan masyarakat sekedarnya saja akhlak mulia secara umum interaksi yang normal selebihnya kamu menyendiri. Dan nanti ada satu masa, satu, satu kondisi di mana uzlah itu wajib. Ketika tidak ada lagi manfaatnya dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah, nasihat sudah nggak ada gunanya sama sekali. Hawa nafsu diikuti, semua penyimpangan-penyimpangan diikuti, orang merasa takjub dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ketika itu fa'alaika bi khawfi nafsi. Wajib atas kamu memikir diri kamu sendiri. Uzlah, pengasingan diri secara total, tempat yang jauh, dan tidak akhir zaman nanti para kodok. Sekarang ini masih uzlah juz'iyah, pengasingan secara parsial, badan sama dengan masyarakat, tapi secara ilmiah, amalia lain dengan mereka. Kita punya ilmu syar'i, kita punya amal soleh, kita berjuang untuk itu, meskipun masyarakat tadi nggak nggak nggak sama kita. Badan sama mereka satu desa, satu kampung, satu RW, sebaik mungkin kita bermuamalah yang baik dengan mereka semua, mendapat kebaikan dengan mereka semua. Barakallahu Ada uzlahnya, ada berbaurnya dengan mata syariat para itu. Itu secara global yang mereka sebutkan mengumpulkan sehingga banyak adillah terkait dengan masalah uzlah atau ataukah membaur dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim saudara bagi Muslim yang lainnya. Apakah berlaku bagi semua Muslimin yang ngaji di luar Salafi? Iya. Babnya Muslim. Saudara kamu yang Muslim, yakin dia Muslim, jangan kamu kafirkan. Yakin dia Muslim ketika dia mengerjakan perkara kebaikan kamu cintai. Itu harus sunnah. Barakalafikum. Terkait dengan yang yang Muslim yang bermaksiat, yang menyimpang, I muslim, yakini keislaman dia, jangan kamu kafirkan. Cintai ketika dia dengan keislamannya, dengan ketaatannya dia mengejarkan amal. Kamu cinta dari sini. Dia bermaksiat kamu benci, menyimpang kamu benci. Kamu benci penyimpangan dan kemaksiatan dia. Ini namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah, bughdun min wajhin wa hubbu min wajhin. Dan itu hanya pada Rasul. Nah, Dibahami insyaallah ya? Kemudian ada konsekuensi berikutnya. Mendapati muslim yang e, bermaksiat atau yang menyimpang. Apa itu? Kewajiban kita adalah islahuhu, memperbaiki dia, menasihati dia, mendakwai dia, mengajak dia kembali kepada cara kebaikan. Ada mengatakan dalam hadis, ada mengatakan marfu, ada mengatakan di ucapan Abu Hurairah semoga Allah beribu mauquf. Al mu'minu mir'atu akhi. Idza wajada fi aibin aslaha. Mukmin cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati ada aib padanya diperbaiki langsung. Difahami ya? Cermin ya. Yang tahu kamu tuh saudara kamu sendiri. Kamu lemah, kamu punya kelemahan kamu ini, saudara kamu. Saudara kamu yang tahu kamu ada ada ada aib, tugasnya dia islah, perbaiki kesalahan. Hakan. Itu termasuk ukhuwah Islamiyah, konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Sampai pada tingkat sudah tidak mampu lagi dinasihati atau ditegur, maka ditinggalkan dari jauh ini. Tentu ukhuwah Islam ditinggalkan dari jauh dijauhi, dihajat, hadir Barakallah. Itu untuk pelajaran bagi dirinya supaya dia selamat dari mara bahaya. Tapi ingat, jangan pernah mengkafirkan dia selama dia muslim meskipun dia fasik atau munharif menyimpang dari bid'ah. Barakallahu. Ini ada batas-batasnya Bapak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kiat supaya tetap semangat mendatangi majelis ilmu terutama pada taklim harian di tengah kesibukan ta'awun di pondok. Yang pertama adalah iftiqaruka bil ilm. Kalau kamu merasa butuh, merasa perlu ilmu, sadari i'rif qadar nafsi. Ketahui kata diri kamu sendiri. Ilmu kamu tidak sebenarnya. Baru. Yang namanya mu'alim, mudaris harus selalu belajar, menambah ilmunya dia. Ima dengan mutola'ah, banyak membaca, Ima dia dengan bahas membahas masalah-masalah ilmiah, ya. ima dia bertanya kepada Nabi alim masa yang, yang dia perlu dia kuasai, atau hadir lagi di masjid Rasulullah Ilm tetap menambah ilmu meskipun dia seorang pengajar. Barakatikum. Ketika dia merasa belum memiliki banyak ilmu, ngaji tetap. Jangan kecil. Kalau nggak mampu hadir, ya dengan rekaman. Barakatikum. Berjuanglah. Atau kalau kamu merasa ada skill dan kemampuan, kembangkan ilmunya kamu. Baca bukunya kamu. Perlu memiliki maktabah, perpustakaan, meskipun kecil, tapi dimanfaatkan betul. Menambah wawasan ilmiah. Jangan pernah merasa sudah jadi mudaris atau pengajar berarti selesai belajarnya mandek. Tugasku sekarang ngajar. Data taklim itu pada maghrib, santri, para ikhwan, Ya aku sengaja. Rasa usah sinauneh. Hmm. Ada daurah itu loh. Itu untuk para ikhwan dan para santri. Aku ini bagian yang isi daurah, yang yang, yang ngajar. Serasa sinauneh. Hmm. Ini bahaya ya, Mas. Ini takabur dengan ilmunya, tarofok dengan ilmunya, ujuk dengan ilmunya. Hati-hati Dicabut ilmunya bahaya kamu. Kata Allah. Imam hadir, imam mendengar, imam mutola'ah, Imam membahas. Saya terus bergulat dengan yang namanya ilmu. Barakallahu Insyaallah bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, mungkin pertanyaannya, anu, nah, eh, tengah katakan kesibukan, jangan dia punya keluarga, ngurus anak, ya, ngurus bayi. Kalau dia punya kemau kemauan tuh bisa. Saya bilang tidak bisa, bisa. Nah, anaknya diapain dulu, mau gendong-gendong anak, gak mungkin hadir rekamannya didengarkan iya. lagi dengar ke ceramah yang ada sambil apa lagi tangannya gendong anak itu pluk pluk pluk pluk pluk pluk gitu. anak Hah? kalau dia bawa tulisan penting gendong tulis di buku tulisnya dia faedah penting yang dapatkan yang didengarkan tadi itu bisa sudah saya bilang tidak bisa hmm? atau waktunya sekarang mau tolak bisa gendong anak gitu sambil buka-buka buku. Kenapa tidak bisa? Nah, besok mau ngajar tema apa, buka rujukannya. Ini gendong anak ini. Ini moco-moco buku, ya oke, nah, masya Allah, nah buku berikutnya gini gini gini. Ada yang penting dikasih tanda, masya Allah. Ngopi, gendong, gendong anak. Wan rewel, tutup buku sebentar, ah, dia minta asal susu, ambil lebih dahulu, lah kuwi taklim go anak kuwi. Lah kuwi jazakallahu khair akhi. Allah barik Masyaallah. Oh, kayak itu bisa. Yang penting ada kemauan ya. Ada kemauan bisa, kenapa tidak? Ada Barakallahu Dan kita praktekkan langsung. Bisa, kenapa tidak? Saya nah, jauh-jauh di Karanganyar, di Yaman aja bisa kok. Kenapa tidak bisa? Bisa. Barakallahu Hah? Ini belum ini masih kecil ini kalau gitu ya. kakak sama Mbak Ima Yudian. Bisa. Nah, yang gede kalau udah bisa jalan sama yang e, paling kecil kakaknya ini dibawa sama uminya taklim. Kita bawa eh, ada yang paling kecil dibawa, yang gede tak bawa. Bawa, ada masalah. Taklim ngaji sama Mustafid di sana. Iki anak kini kini keijajan selesai. Jangan teng bapak ngaji. Bisa dan dimaklumi sama guru-guru yang ada. Tapi ya kan sudah, tidak diawasi. Sebenarnya kayak jajan menang banyak Selesai taklim. Bisa. Selesai kau boleh neng. Kenapa tidak bisa? Di rumah uminya masak, sing bayi rewel, ya itu gendong. Ah, gendong digendong. Nah, nggak mungkin hadir rekaman, rekamannya detail, buka bukunya sambil rekaman gini gini gini. Bisa. Ini gendong itu waktu kecil gendong ya sing ngene padha bisa yang penting ada kemauan ada kesungguh-sungguhan ada keseriusan dan butuh ilmu ini sudah merasa nggak butuh ilmu itu baik sudah merasa sudah ustadz, sudah dai, sudah pengajar, sudah butuh ilmu itu yang bahaya. Hatta kosong plong waktunya loh, gak bakal belajar. Maka tanamkan iftiqar kalil ilmu, engkau butuh ilmu. Kamu masih harus belajar. Barakallahu Yang kedua, ada kemauan. Sesibuk apapun bisa kamu atur insya Allah. Ima langsung hadir, ima dengan live streaming sekarang dengan rekaman atau dengan cara yang lain untuk membaca, mutolak, membahas dan yang lain-lainnya. Terkadang memang ada yang dikorbankan, milih karena ada hal penting yang harus kamu kaji, ya kadang milih. Ya wis, Ah, Umi tolong pegang dulu ini ada yang mau dibahas mau dikaji atau janjian dan Umi fokus urus anak kamu fokus urus ilmu bisa insya Allah tidak bisa terus saya terapkan bisa dah pokoknya subuh sampai suruh ngomah ya bocah-bocah ya, nggak uh, sampai suruh sampai jam-jam delapan jam sembilan gitu. Terus itu suruh selesai suruh langsung ke, ke, ke maktabah antem kaji segala macam sampai jam-jam delapan setengah sembilan tak terus saya kan mulai sudah gantian nih kamu sih ngaji kono ya taklim bawa yang kecil sing gede biar bapak e diajarin nengoma, bisa semuanya bisa gampang ada kemauan nggak punya kemauan ngeroleng toai anakku bayiku piye pas mas bayi mas lha kuwi lha anak <laughs> ini sik limang tahun iki piro piro jeneng loro piro eh telung papat petang tahun telung tahun rong tahun saya bayek Paling gede limang tahun, Sudah adik papat ya. Terus bi <laughs> ya karena nggak mau ya sudah sibuk seakan-akan tidak ada waktu sama sekali. Sibuk, soal tidak bisa gimana nih? Oh. Ya karena nggak ada kemauan, tidak ada butuh sama ini. Kalau kamu butuh ilmu dan kamu uh, punya kemauan, ada kemudahan di sebelah Jadi aturlah. Ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi ingat, itu nikmatnya orang belajar di sini. Barakallahu Karena perjuangan. Semoga Allah kasih kemudahan barakallahu Akhir-akhir ini banyak santriwati takut sama jin ini. Gimana ini? Wah, besok kajiannya insya Allah ya. Ahad pagi, fenomena dunia yang lain. Nah, nanti dengarkan rekaman dari jauh ya. Karena Putri live streaming, dengarkan fenomena dunia lain cara eh judulnya cara menghadapi gangguan jin nanti bisa insya Allah akan di, eh, akan dikaji insya Allah kalau sekarang dikasih sebuah pegangan oh jadi pegangan yang pertama kamu harus tahu yang penakut itu jin bukan kamu seharusnya jin itu pedian, penakut pol jin. Tapi takutnya kepada hamba yang soleh, yang bertakwa. Maka kamu, wahai para santriwati, santri-santri, santriwati, para ikhwah semuanya, kuatkan iman kamu, kokokan iman kamu, akidah kamu, ketauhidan kamu, amalnya kamu tambah jadi, ya, jadi anak soleh, soleh. Kalau kamu imannya kuat, soleh, melayu jene iku melayu Pak Wedil ya takut ya. Ya, sahabat Umar bin Khattab ketika jalan setan di ujung sana lihat wah langsung ngacir takut sama sahabat Umar bin Khattab. Ya harapan itu. Jangan terbalik malah kamu yang takut jangan. Kamu tuh punya iman, kamu tuh punya senjata, iman, amal saleh, barakallahu. yang pertama, yang penakut jin. Kamu jangan penakut. Yo le. Jauh Di le. le. Lho walau malah Aja wedi le yang yang kuat ya. Um, uh, caranya gimana ya? kuatkan keimanannya. Nah, baca Al-Quran, berzikir, amal-amal soleh yang lainnya. Kalau sudah kokoh, bentengnya kuat. Mana ya, jadi antum taklim selama ini, kamu menghafal Quran, yang serius, yang ikhlas, banyak berpikir, pagi dan sore dan berpikir yang lainnya intinya kuat yang berayam yang semangat dalam beramal soleh tanamkan itu semuanya dan tanamkan yang penakut itu jin istilah Kok atau penakut iman kamu berarti lagi loyo lagi lemah nah, amalnya lagi uh, lagi loyo paling nggak pernah zikir ya nah, dibenahi kuat nanti ada pembahasan panjangnya Insya Allah. Insya insyaallah Uh, jam satu. Sudah ya? Allah alam bisawab. Terakhir ya, bukankah bentuk syukur itu menyebut nikmat tersebut? Apakah bentuk syukur nikmat kalau dagangannya laris terus kita buat status dengan menyebutkan barang telah laku? Apa? Salt. Apa? Iya, Pak. Apa? Salut. salut Gitu ya. <laughs> eh, dagangannya laris terus kita bikin status dengan menyebutkan barang telah laku setiap pembelinya apakah itu tidak termasuk pamer tergantung niat ya yang disebut dalam al Quran Al Karim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Arab dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Itu ada dua keadaan yang disebut oleh para ulama. Yang pertama yang mahmud yang ter, yang yang terpuji yaitu minbab al-i'tibar wa tadabur bi ni'amillah mengambil ibrohnya dan mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala yang kedua, yang yang tercela. Min bab al-mufakharah wa Babnya berbangga-bangga, pamer dengan hartanya, dengan bisnisnya dan segala macamnya. Hal yang begini. Tergantung niat. Tergantung niat para fikum. Cuma yang dianjurkan ya ikhwan adalah e, minta tolong kepada Allah untuk kenikmatan kamu dengan banyak-banyak menyembunyikan kenikmatan tadi. Sebab masing-masing nikmat ada orang yang hasad. Itu disebutkan dalam nas wahdi. Barakallahu Jika minta Allah minta isti'anah lah terkait dengan nikmat yang kamu dapatkan bil dengan kamu sembunyikan nikmat-nikmat tadi. Karena banyak orang hasad di sekitar kita. para Barakallahu Niatnya kamu kepingin alhamdulillah surut Sedot gitu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Sedot. Alhamdulillah. Mungkin itu kau bentuk syukurnya kamu, tapi jangan lupa Di luar sana banyak mata-mata iri, mata-mata dengki, jiwa-jiwa jelek yang punya hasad. Maka Rasul menyebutkan dalam hadisnya, engkau isti'anah untuk menjaga iman kamu dengan kitmah, sembunyikan semuanya sembunyikan nggak ada yang tahu pas banyak pokoknya yang apa yang kau dengan Rabb Allah Azza wajal syukur dengan kepada Allah sembunyi kepada Allah Azza wajal yang tahu hanya Allah Jalla wa Ala maka yang dianjurkan adalah lebih baik ahsan tidak barakallah meskipun diperinci kalau untuk iftikhar berbangga tidak boleh kalau untuk yang tibar mengapa di tidak boleh barakallah wallahu a'lam bishawab تحتكم سجيان نسألك منفعتنا نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله